mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini hadirin dan hadirat Selamat sholat maghrib ikhwan wa rahmatullahi fillah rahimani wa rahimakumullah materi kita Insya Allah taala seperti yang telah diumumkan adalah tentang masalah manfaat menuntut ilmu manfaat menuntut ilmu seperti yang diketahui bersama bahwa ilmu merupakan sesuatu yang dituntut dan dicari oleh setiap orang-orang yang beriman. Sebab ilmu memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu dan untuk menuntut ilmu. Padahal kita tahu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk Allah yang paling berilmu. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala masih perintahkan juga beliau untuk menuntut Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wa li dhanbik." Fa'lam ketahuilah ilmuilah perintah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berilmu. Ilmuilah wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li Kemudian mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Maka di dalam ayat yang mulia ini walaupun perintah ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja bisa dipahami bahwa perintah itu juga ditujukan kepada umat beliau. Sebab kalau beliau saja diperintah untuk menuntut ilmu, ya tentunya kita sebagai umatnya lebih wajib lagi, lebih harus lagi untuk menuntut ilmu. Apalagi Rasul kita sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib ternyata bagi setiap muslim. Demikian pula bagi setiap muslimah. Allah perintahkan dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Makanya Atas dasar ayat tadi, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya beliau membuat bab babul al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu dasar Ilmu itu landasan dan fondasi untuk membangun benarnya ucapan kita dan benarnya perbuatan kita. Benarnya, benar tidaknya suatu ucapan dan perbuatan tergantung ilmunya. Apakah didasari dengan ilmu yang benar atau tidak? Makanya sekarang kita beribadah benar ibadah kita kalau didasari ilmu. Nah itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah. Nah ibadah itu nanti benar kalau dasarnya ilmu. Maka dari sini tergambar bagi kita betapa mulianya ilmu itu. Dia merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Apalagi kalau kita mengetahui berbagai dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu ini. Maka semakin menunjukkan kepada kita sebuah kebiasaan dan kemuliaan ilmu ini. Sebelum kami membahasnya, perlu diketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Pembahasan ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu syariat. Karena segala macam pujian kalau kita dapatkan dalam Quran dan Sunnah tentang ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, bukan ilmu keduniaan. Adapun ilmu dunia, ya, itu kadang dipuji orang yang menuntutnya, kadang dicela. Tergantung nanti pemanfaatannya bagaimana. Kalau mengarahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dipuji dia. Tapi kalau kebaliknya ternyata, maka orang tersebut menjadi tercela. Beda dengan ilmu syariat, ilmu syariat tidak ada celah padanya. Orang yang menuntutnya pasti dipuji, orang yang mengilmunya pasti akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian ilmu ini. Maka hadis yang mungkin sering kita dengarkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu kecuali hadis yang tadi antum dengarkan, maka cukuplah itu menunjukkan akan keutamaan ilmu itu. Bagaimana tidak? Ternyata jaminannya adalah surga yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meniti suatu jalan? Para ulama mengatakan di sini jalan di sini baik secara maknawi maupun secara apa yang kita tumbuh dengan perjalanan. Orang yang menuntut ilmu sekarang ini alhamdulillah berbagai fasilitas kita mudah dimudahkan. Iya. Dengan adanya rekaman-rekaman bahkan di internet kita bisa download kajian-kajian yang yang bermanfaat. Alhamdulillah itu masuk juga di dalam hadis ini. Sekalipun tentu saja berbeda orang yang menuntut ilmu dengan melangkahkan kaki berjalan ke majelis ilmu dengan orang yang hanya duduk santai di rumahnya kemudian sekedar mendengarkan kajian beda tentunya orang yang meniti jalan menempuh jalan melangkahkan kakinya langkahnya akan ditulis dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan yang akan mengangkat derajat dari sisi Allah orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga tentunya surga adalah dambaan setiap mukmin dan mukminah yang diinginkan oleh setiap muslim dan muslimah siapa yang tidak menginginkan surga yang di dalamnya tersedia segala yang kita inginkan malah ainun ra'at wala udunun sami'ah wala fatar ala qalbi basar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah pula terbersit dalam hati manusia. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya kebaikan Khairan Dalam bahasa Arab khairan di sini Nakirah Di dalam konteks susunan kata syarat sehingga memberikan faedah keumuman baik dunianya baik alam kuburnya baik juga akhiratnya siapa yang Allah padanya kebaikan maka Allah akan berikan padanya pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tanda kebaikan ini. Ketika hamba tersebut mau dekat kepada ilmu, ketika orang tersebut cinta kepada ilmu. Eh, sehingga segala kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dia untuk menuntut ilmu mudah bagi dia untuk melangkahkan kakinya menuntut ilmu. Bahkan terkadang sesat hatinya kalau dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat ilmiah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang yang beriman. Eh, sifat orang-orang yang beriman. Makanya prinsip orang yang beriman itu seperti yang diungkapkan oleh para ulama salaf, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak mampu jadi orang alim, setidaknya jadi orang yang menuntut ilmu. Atau jadilah kamu orang yang mustami' pendengar setia. Ya, walaupun dia tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi jadi pendengar setia. Au lil khair atau sekedar kamu cinta kepada ilmu tersebut. Minimal itu. Wala takun khamisan. Jangan kamu menjadi orang yang kelima. Dia bukan orang yang berilmu, bukan pula penuntut ilmu, bukan pula pendengar setia penuntut ilmu, bukan pula orang yang cinta kepada ilmu. Mau jadi Ya, jangan jadi orang yang kelima itu. Nah, Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah diungkapkan oleh para ulama kita bukan artinya kita jadikan pilihan. Oh saya mau jadi orang yang cinta kepada ilmu saja, tidak usah jadi penuntut ilmu. Bukan seperti itu. Saya mau jadi sekadar mustami saja, tidak mau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi para ulama menyebutkan minimalnya jangan sampai menjadi orang yang sama sekali tidak cinta kepada ilmu. Ini celaka orang yang seperti ini. Celaka orang-orang yang seperti seperti ini. Tapi tentunya kita sebagai orang yang beriman sadar tentang agamanya, ingin terus berusaha menjadi yang terbaik dan terbaik. Ya. Makanya kata salah seorang penyair, "Qul rajulan rijluhu bintal wa amatuhu hikmati Sobaida. Jadilah kamu laki-laki yang kakinya menapak di muka bumi, tapi cita-citanya dia gantung di atas langit. Amin. Artinya harus ada peningkatan. Hari besok harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin dia mungkin orang yang cinta kepada ilmu ah, harus ada naik, ada peningkatan menjadi mustani. Setelah itu menjadi penuntut ilmu. Nah setelah itu dia berusaha untuk menjadi orang yang alim, orang yang penuntut ilmu. Nah, ini baru orang-orang yang diharapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu Allah angkat beberapa derajat. Allah angkat beberapa derajat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi dengan keimanan orang tersebut baik. Tapi orang yang beriman plus berilmu maka ini lebih baik lagi, lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nah, jadilah yang terbaik di dalam agama ini. Makanya prinsip dalam beramal itu ya bukan hanya sekedar kita ingin menjadi baik, tapi ingin menjadi yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang memberikan ujian dan cobaan kepada kalian. Untuk apa? Untuk menguji kita. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling bagus, yang terbaik amalnya. Nah, itu jawaban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di dunia dia akan dimuliakan, di akhirat dia pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah disebutkan dari salah seorang khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah memasang salah seorang menjadi seorang gubernur. Beliau ketika itu sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Umar bin Khattab memanggil gubernurnya ini, maka beliau menanyakan kepada gubernurnya siapa yang kamu jadikan wakilmu di tempatmu tersebut. Kamu kan tinggalkan sekarang negerimu menuju ke tempat saya. Siapa yang kamu jadikan wakil yang menggantikan kedudukan kamu di sana? Maka dia sebutkan orangnya Fulan bin Fulan. Dia adalah maula mantan budak. Maka Umar berkata, apakah kamu menjadikan orang yang memimpin suatu negeri gubernur orang yang bekas budak budak itu kan tidak ada harganya dalam Islam dulu budak itu diperjualbelikan layaknya barang orang yang tidak ditahu bagaimana statusnya eh, orang yang tidak ada harganya budak kenapa kata Umar kamu jadikan orang yang memimpin suatu negeri gubernur mantan budak kenapa maka sahabat ini menjawab wahai Umar Orang ini adalah orang yang aliman bil faraid wa hafizun bil Quran. Dia adalah orang yang tahu ilmu tentang fikih waris dan juga dia orang yang hafal Al-Quran. Dia tahu fikih tentang ilmu waris dan juga hafal Al-Quran. Maka mendengarkan hal tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa' bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum disebabkan Al-Qur'an ini Allah angkat derajatnya dan Allah rendahkan kaum yang lain juga disebabkan oleh Al-Qur'an ini. Subhanallah. Jadi Allah tinggikan derajatnya di dunia ini terlebih lagi di akhirat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa Rahimahumullah taala. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Itu kita bisa lihat di dalam manatib para ulama, biografi-biografi para ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan juga setelahnya para tabiin yang mulia, maka kita akan semakin nampak melihat bagaimana kemuliaan ilmu ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau ini dikenal sebagai alim ulama di, di tengah para sahabat. Padahal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau adalah orang yang cacat kakinya yang sebelah tidak sama dengan sebelahnya. Satunya besar, satunya kecil. Sampai suatu hari ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini berjalan, maka jubahnya Ibnu Mas'ud tersingkap oleh angin. Maka terlihatlah kakinya Ibnu Mas'ud yang besar sebelah itu. Maka ada salah seorang sahabat atau beberapa orang sahabat yang tertawa mentertawakan kakinya Ibnu Mas'ud ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian tertawa dengan kakinya Abdullah ibnu Mas'ud? Fawallah demi Allah, seandainya kakinya ibnu Mas'ud ini ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya kakinya ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan ucapannya Nabi ini, para sahabat yang lain tak berani lagi meremehkan ibnu Mas'ud. Ternyata orang yang alim ini, eh, dan tidak lain dan tidak bukan hal tersebut dikarenakan iman yang ada pada beliau dan keilmuan yang ada pada diri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Orang yang derajat meskipun dia orang yang cacat. Demikian pula hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu walaupun usianya terkadang masih terbilang muda walaupun usianya masih terbilang muda tapi karena ilmu yang ada pada dirinya Allah tinggikan derajatnya makanya ada salah seorang penyair berkata al-alimu kabirun wa in kana harban wal jahilu saghirun wa in kana orang alim itu besar walaupun usianya masih muda belia tapi orang yang jahil itu kecil Walaupun dia sudah tua enggak. Tapi karena dia jadi Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Bagaimana ilmu itu mengangkat derajat orang-orang orang-orang yang menuntut ilmu dan yang menyandang ilmu agama. Makanya pernah disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas ini Pak orang yang Sahabat Nabi SAW dikenal sahab, sahabin sahabin, sahabat kecilnya Nabi. Nabi meninggal dunia, Ibnu Abbas masih kecil. Tapi lihat di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas dimasukkan oleh Umar di majelis beliau ya di majelis syurahnya Umar bin Khattab merapatkan urusan-urusan negara padahal dulu masih anak Sementara yang lainnya ini sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang sudah tua. Ibnu Abbas sendiriannya anak-anak. Maka para sahabat yang lain ini merasa kenapa hanya Ibnu Abbas saja yang dimasukkan? Kami juga punya anak-anak, mau tadi dimasukkan di sini? Kenapa Umar hanya mengkhususkan Ibnu Abbas saja? Para sahabat yang lain yang tahu ilmu Ibnu ini. Maka terdengar hal tersebut ke telinganya Umar. Maka Umar ingin memperlihatkan kepada sahabat yang lain keilmuannya ilmu Abbas. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat yang lain untuk bermusyawarah merapatkan suatu permasalahan. Ketika itu dikumpulkan oleh Umar sahabat-sahabat senior dan Ibnu Abbas masuk di dalam majelis tersebut. Satu-satunya lagi anak-anak. Maka sebelum memulai majelis, Umar bin Khattab tanya kepada sahabat yang lain, "Wahai para sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa rasulullah wal fath wa an nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban." Apa pendapat kalian tentang tafsir ayat ini? Umar tanya kepada sahabat senior yang lain. Maka sebagian sahabat ketika itu ada yang menjawab, "Wahai Umar, Ayat ini menjelaskan kewajiban kita memuji dan beristighfar kepada Allah ketika datang kemenangan dan pertolongan Allah. Kita disuruh memuji Allah, disuruh beristighfar kepada Allah sesuai dengan konteks lahiriah ayat. Kan seperti itu memang. Kalau kita lihat terjemahan ini. Sebagian sahabat yang lain mengatakan, kami tidak tahu wahai Umar. Apa tafsir ayat itu? Sebagian yang lain cuma terdiam. Maka Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya sama Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat tadi? Apa pendapatmu tentang ayat ini?" Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas jawabannya lain ternyata. Ibnu Abbas mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iya." Wahai Amirul Mukminin, ayat tersebut adalah ayat yang menerangkan tentang dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau. Subhanallah. Padahal kalau kita lihat konteks ayat itu tidak ada penyebutan bahwa di situ dekatnya ajalnya Nabi. Tidak ada di situ. Nah ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau melihat lebih detail lagi tentang ayat ini. Itu ayat menjelaskan tentang bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. Kenapa begitu? Karena ketika sudah datang pertolongan Allah, sudah datang kemenangan bagi kaum mukminin dan kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka sudah selesai urusannya Nabi. Ya kan? Sudah selesai urusannya Nabi. Dakwah ini sudah tersampaikan, agama ini sudah diterima oleh manusia, maka sudah berakhir tugasnya Nabi. Maka itu telah dekat ajarnya Nabi dan terbukti tidak lama setelah turunnya ayat itu Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka mendengarkan ucapan sahabat Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas, Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi ma'a'lamu minha illa ma Demi Allah wahai Ibnu Abbas, aku tidak tahu tafsir ayat tersebut kecuali sebagaimana yang kamu tahu. Didengarkan oleh sahabat yang lain. Oh, baru sahabat yang lain tahu tentang keilmuan yang Ibnu Subhanallah. Padahal beliau masih punya banyak ketika itu. Lihat ya, derajat. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang-orang yang berilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah saya ingatkan ya. Belum ya? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata Ilmu ini bukan hanya mengangkat derajat orang-orang di antara kita manusia, bukan hanya itu saja ternyata. Bahkan terkadang Allah angkat derajat orang yang bahkan bukan manusia, binatang. Allah tinggikan juga derajatnya ternyata dengan ilmu yang ada pada diri. Tidak percaya? Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah Ayat yang keempat disebutkan di situ firman Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma Allah faqulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkurullahi 'alaihi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan ya tentang uh, apa hewan hasil buruan dari anjing. Jadi ketika dahulu zaman dahulu ya seorang itu dibolehkan untuk berburu dengan membawa seekor anjing kemudian anjingnya ini juga berperan untuk menangkap hewan buruan ya. di dalam ayat ditegaskan boleh kalian menangkap apa memakan ya hasil buruan oleh anjing kalian kalau ditangkapnya ya, ya ketika mati ditangkapnya, nah atau ketika masih hidup ditangkapnya kemudian kami menyembelihnya, ya dengan syarat anjing tersebut sudah diajari ilmu. Artinya kalau anjingnya belum dilatih, belum diajari ilmu cara berburu, tidak boleh kalian makan. Ya, ya, anjing saja pak, anjing ini tahu kan anjing kan, ya haram. Tapi bersama dengan itu ketika dia diajarkan ilmu dilatih untuk berburu hewan hasil buruan yang boleh dimakan itu dalam hukum Islam tapi kalau anjing yang belum dilatih nangkap hasil buruan tidak boleh dimakan itu haram untuk dimakan Iya. Tapi anjing yang sudah dilatih ilmu Allah Subhanahu wa taala izinkan. ini menunjukkan kepada kita keutamaan ilmu jadi bukan hanya pada ada manusia saja, bahkan hewan sekalipun dengan ilmu yang ada padanya Allah tinggikan. Nah bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan manusia? Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala utama ilmu Nah, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Iya, ilmu kalau kita mau bahas itu tidak ada habis-habisnya. Iya, perlu pertemuan ya beberapa hari untuk membahas tentang ilmu ini utamanya saja. Makanya para ulama kita membahas tentang masalah keutamaan ilmu saja, mereka buat satu kitab tersendiri tentang fadhailul ilm, keutamaan-keutamaan, baru utamanya ini. Belum lagi akal yang terkandung di dalamnya. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Nah kalau kita lihat bagaimana para ulama salaf para ulama terdahulu yang soleh ketika menuntut ilmu luar biasa. Kita terkadang tercengang-cengang bagaimana luar biasanya pengorbanan mereka, waktu mereka di dalam menuntut ilmu itu. Salah satu contoh saja yang kita temukan pada hari ini Al Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau bernama Amir bin Syarahin, salah seorang alim ulama dari kalangan tabi'in, murid sahabat. Tapi bersamaan dengan itu, waktu di masanya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah masih hidup sebenarnya puluhan sahabat masih hidup tapi beliau sudah dimintai fatwa karena ilmuan beliau Imam Syafi'i Imam Syafi'i pernah mengatakan maka tatus sauda alal baydo aku tidak pernah menulis hitam di atas putih apa Kembali ya aku tidak pernah menulis betul ya hitam di atas putih maka tatus sauda alal baydo artinya apa beliau tidak pernah mencatat ilmunya serba hafalan pak jadi sekali dengar Imam Syafi'i langsung hafal itu. Tidak perlu lagi pakai rekaman. Kalau sekarang kita pakai rekaman. Kalau Imam Syafi'i disuruh mengulang apa yang dikatakan dulunya langsung hafal itu. Sekali saja beliau dengar. Dan itu memang tidak aneh ya. Di masa para ulama terdahulu itu tidak aneh. Ya. Orang yang punya hafalan luar biasa seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan hafalannya para ulama itu sifatnya tabiat, bukan diusahakan, Pak. Kalau kita kan belum sana dulu ya, itu pun kan belum tentu dapat. Eh, Kalau mereka tanpa kan dapat. Makanya tahu Imam At-Tauri, Sufyan tauri rahimahullah dalam biografi beliau. Beliau ini termasuk dari orang yang hafalannya sifatnya tabiat. Makanya kalau Imam Sufyan At-Tauri kalau mau ke pasar, beliau bawa apa yang untuk menyumbat telinganya supaya tidak mendengarkan ucapan orang pasar. Kenapa? Karena langsung hafal itu. Eh, langsung hafal itu Imam Syafi'i. Makanya beliau tidak mau hafal yang lain. Subhanallah. Nah, itu Imam Sufyan atau rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kenal ya sebagai imam salah seorang imam ada kaum muslimin. Iya. Imam Syafi'i rahimahullah juga termasuk orang yang memiliki hafalan yang sangat kuat rahimahullah taala. Dalam suatu hari diceritakan Imam Syafi'i pernah jalan-jalan ke pasar. Ya, lihat orang sedang bertengkar dengan bahasanya atau bahasa apa itu. Imam Syafi'i lihat bertengkar ini orang dengan bahasa Imam Syafi'i tidak ngerti bahasanya. Ya, sampai akhirnya dua orang yang berselisih ini diangkat perkara ke pengadilan. Ketika di pengadilan mau cari saksi tidak ada saksi ya orang-orang yang uh, apa yang hadir ketiga itu yang dari sukunya juga tahu bahasanya tidak belum mengerti ya nah, maka ketika Imam Syafi'i lihat uh, Imam Syafi'i memberanikan diri saya yang menjadi saksi ya. bagaimana kalau bisa menjadi saksi wahai Imam Syafi'i padahal kamu bukan orang yang tahu bahasa dengan kata Imam Syafi'i iya saya memang tidak mengerti bahasanya mereka tapi saya hafal Simulan tadi mengucapkan begini, begini, begini diucapkan dengan bahasa yang lain. Yang halal ini mengucapkan begini, begini, begini. Oh, ternyata dihafal imam asyari, subhanallah. Ini hafalan kalau Allah matikan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Nah, kita kembali tadi pada Imam asy rahimahullah tadi. Imam asy rahimahullah Amir bin Syara'i salah seorang imam ulama yang memiliki kekuatan hafalan dan ilmu yang sangat luas. Pernah dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, wahai imam, bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa seperti ini? Bagaimana caranya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, saya dapatkan ilmu ini bina ihtimal Wasairi sayri fil bilad wa bukurin kabukurin qurah wasobri fasobril jalan. Saya dapatkan ilmu ini kata Imam Asyabi dengan tidak bersandar kepada diri sendiri. Artinya Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan diri sendiri, Pak. Tapi tetap memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita seseorang itu tidak boleh sombong dengan kecerdasannya. Kecerdasan itu bukan satu-satunya kunci seseorang bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Ada orang yang cerdas tapi belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ilmu syariat. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang kecerdasannya kadang biasa-biasa saja, tapi ternyata Allah berikan profit kepada dia dibukakan ilmu syariat. Makanya jangan mengandalkan diri, tapi bersandar kepada Allah, minta sama Allah. Iya, makanya di antara doanya Nabi SAW apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Itu doanya Nabi SAW. Nah, kemudian dua buku apa eh, eh, binakil iman ya wasaili fil bilad saya dapat ilmu juga dengan mengadakan rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu ya ada demikian jadi orang yang menuntut ilmu itu butuh perjalanan jadi tidak dia bersantai-santai saja di rumah. Ya walaupun seperti yang tadi saya sebutkan ya, bagi berbagai fasilitas dimudahkan bagi kita ya kan. Kajian-kajian bisa kita download di internet, tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah sifat penuntut ilmu bukan seperti ini. Kalau ada kajian ilmu ilmiah, dia akan hadir ke sana dia akan menuntut ilmu ya karena beda tentunya orang yang melangkahkan kakinya menuntut ilmu dengan orang yang sekadar ya duduk-duduk di rumah beda tentunya Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah tentunya kalau kita lihat bagaimana biografi para ulama, nggak usah jauh-jauh. Nabi Musa ketika menuntut ilmu dengan Nabi Khadir, bagaimana ini? ya sampai mengadakan perjalanan jauh Nabi Musa sampai berkata laqad min safarina hadza nasra sungguh kami telah mendapatkan di dalam perjalanan kami ini sesuatu yang sangat meledihkan. Eh, menunjukkan memang harus ada pengorbanan di dalam menuntut ilmu ini. Namanya kita menuntut ilmu ya bukan hanya sekedar ya kita bersantai-santai di rumah tidak, tapi ada pengorbanan Makanya sering saya ingatkan bahwasanya ilmu itu jangan dijadikan sebagai waktu luang. Kalau ada waktu ya untuk ilmu, kalau tidak ada ya tidak ada. Jangan. Tapi jadikan menuntut ilmu bagian dari kehidupan kita. Tidak tenang rasanya hati kita kalau tidak mendengarkan ilmu ini. Ya, jadikan sesuatu permantap seperti itu. Nah, maka insya Allah Taala Allah akan mudahkan bagi kita jalan-jalan menuju ilmu. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah wasairu fil wa bukurin Ya, saya menuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu dengan berpagi-pagi menuntut ilmu. Ya, berpagi-pagi menuntut ilmu supaya saya dapat ilmu. Nah, makanya kata para ulama ada keutamaan orang yang menuntut ilmu di pagi hari. Nabi pernah mengatakan man ghadha ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan atau yu'allima. Karena keajri hajin taman hajat. Subhanallah. Kata Nabi, barang siapa yang berpagi-pagi datang ke masjid untuk belajar, untuk ilmu. Tidak ada yang dia inginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan itu. Kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji, sempurna haji, Subhanallah. Sempurna hajinya, Pak. Nah, jadi kalau keluar nanti jadi haji-haji semua nanti. Itu menuntut ilmu. Besar keutamaannya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita adanya kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Ada kesungguhan. Karena orang yang bersungguh-sungguh nah, Allah akan bukakan baginya jalan-jalan ilmu itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Ada kesimpulan. Ditambah ada saudara. Kemudian ada kesabaran dalam menuntut ilmu. Iya, ada kesabaran di dalam menuntut ilmu. Makanya Pak, ketika menuntut ilmu padukan dua yang pertama semangat dalam menuntut ilmu, yang kedua sabar dalam menuntut ilmu. Dua ini harus ada pada diri seorang penuntut ilmu dan kita dipisahkan dua ini. Ada orang yang terkadang semangat menuntut ilmu, tidak ada kesabaran. Oh itu semangat semangat kayak ayam aja itu. Iya. Hadir sekali dua kali lama-lama tidak. Iya. Apalagi kalau mau belajar bahasa belajar vaksin terkadang iya. Iya. iya. Seperti itu terkadang. Kenapa tidak ada kesabaran? Ada juga orang yang sabar menuntut ilmu, masya Allah sabarnya, tapi tidak ada semangat ya begitu begitu aja ya. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Kenapa? Tidak ada semangat. Nah, tapi orang menuntut ilmu gabungkan dua hal ini, semangat sabar dalam menuntut ilmu maka insya Allah Allah akan bukakan bagi kita ilmu ilmu jangan hanya kepada Allah sudah ya? nah sudah sudah, sudah. Ya? berapa lagi? Berapa lagi? Berapa menit lagi? Belum aja, belum makan, belum aja. berapa menit lagi? Mereka ya nanti aja. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah taala maka demikian ilmu itu sifatnya seperti itu ya jadi harus ada kesabaran di dalam menuntut ilmu makanya Pak disebutkan ya bagaimana al-Imam Muslim rahimahullah ya pengarang kitab Sahih Muslim itu nah Imam Muslim rahimahullah ketika membawakan hadis-hadis di dalam kitab Kawat itu sholat waktu-waktu sholat tidak merupakan kebiasaan Imam Muslim beliau membawakan ucapannya ulama salaf. Tapi kebiasaan Imam Muslim beliau membawakan ucapannya Rasulullah SAW yang bersambung sanatnya sampai ke Nabi. Itu kan yang biasa kita lihat ya di dalam Sahih Muslim hadis-hadis semua ya. Sanatnya Imam Muslim sampai dari gurunya sampai ke Nabi. Nah, tapi anehnya kalau kita lihat di dalam kitab Mawatin Sholat, di situ ada ucapannya Imam Yahya bin Ali Kathir. Langsung beliau bawakan di akhirnya ucapan Imam Yahya bin Ali Kathir bahwa Imam Yahya bin Ali Kathir mengatakan la yustafahul ilm birohatil jismi. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Nah, Nah, di sini beliau ingin mengisyaratkan, Imam Muslim ingin mengisyaratkan bahwasanya hadis yang beliau kumpulkan selama ini itu bukan hal yang mudah beliau dapatkan, tapi perjalanan demi perjalanan, pindah dari satu guru ke guru yang lain, Pak sehingga beliau bisa mengumpulkan kitab Sahih Muslim seperti ini. Kalau sekarang kan mudah saja kita dapatkan ya. Tinggal kita ketik di Google ya, bahkan ada aplikasinya sekarang dapat hadisnya kan Nabi. Nah dulu Pak, itu perjalanan terkenal ya kisahnya Imam apa sahabat Jabir bin Abdullah hanya ingin mendapatkan satu hadisnya Nabi, ingin mengecek lagi benar tidak yang dia hafalkan itu. Berjalan ke salah seorang sahabat yang juga sama menghafalkan hadis itu. Perjalanan Pak bukan dengan pesawat dulu ya. Dengan onta satu bulan perjalanan menembus padang pasir. Datang satu bulan dia ketuk oh, rumah temannya tadi, kemudian dia sebutkan, aku menghafalkan hadis dari Nabi SAW bunyinya seperti ini, tapi saya ragu, benarkah seperti ini dibacakan hadis Kata sahabat ini, ya betul, saya juga menghafalnya seperti ini. Oh, ternyata apa ya. Akhirnya pulang sahabat Jabir, perjalanan satu bulan lagi. Satu hadis saja. Subhanallah. Itu badan para ulama. Nah, iya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu ilmunya berkah. Walaupun fasilitas tidak seperti sekarang, tapi subhanallah. Nah, kalau kita fasilitas ada, nah, tapi kita lagi yang malas. Iya. Nah, ya, makanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala Iya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Nah, ada lagi satu kisah belum masuk ya? Sudah masuk angka. Iya, kalau begitu kita sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, tapi karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala uh, menjadikan keberkahan di dalam pertemuan kita, memberikan taufik kepada kita dan menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini kegiatan kita pada malam hari ini bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta